Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kita ketahui bersama dalam sebuah doa yang beliau ajarkan kepada kita dalam hadis yang sahih. Allahumma aslih li dini alladhi huwa ismatu amri وأصلح لي دنياي التي فيها معاشي وأصلح لي آخرتي التي إليها معادي hayata الحياة زيادة لي في كل خير والموت راحة لي في كل شر Ya Allah perbaikilah agamaku Jadikanlah perbaikan pada urusan agamaku yang itu merupakan ismatu amri penjaga kebaikan semua urusanku penentu kebaikan semua urusanku dan perbaikilah duniaku yang disitulah tempat aku hidup serta perbaikilah akhiratku yang merupakan tempat aku kembali Wajah Alil hayata ziyadatan li fi kulli khair dan jadikanlah kehidupan sebagai penambah kebaikan bagiku serta kematian sebagai saat aku beristirahat dari keburukan <clears throat> barakallahu fikum Tema kajian kita adalah istiqomah setelah Ramadan. Menuntut ilmu adalah amal yang mulia. Itulah sebabnya insya Allah kita, saya dan antum semua berusaha untuk selalu menjadi penuntut ilmu. Karena kita semua termotivasi mestinya dengan ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis yang sahih dari Rasulullah SAW tentang keutamaan menuntut ilmu. Misalnya hadis Rasulullah SAW yang kita kenal bersama riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Mayuridillahu bihi khairan yufaqihu fid Barang siapa yang Allah kehendaki baginya kebaikan, maka Allah jadikan dia faham dalam urusan agamanya. Ini motivasi kita menuntut ilmu karena kita ingin jadi baik. Kita ingin jadi baik, kita ingin jadi orang yang bertakwa. Kita ingin istiqomah di atas agama ini sampai kita menghadap Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan kita diridhoinya. Oleh karena itu pembahasan tentang takwa, pembahasan tentang istiqomah, pembahasan tentang kesempurnaan iman, pembahasan tentang tauhid atau hakikat tauhid ini adalah pembahasan yang pasti dan mesti harus selalu dikaji dalam majelis ilmu. Apa gunanya menuntut ilmu kalau tidak ada buahnya? Kalau tidak mewariskan amalan soleh, hatafal ilmu bil amali fa in ajaba wa illa irtaah. Ucapan yang terkenal kita ketahui dari salah seorang salah ya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Ilmu itu berbisik memanggil amal. <clears throat> Wa in ajaba kalau amal itu mau diajak <clears throat> maka dia akan bersama menetap. Tapi kalau tidak maka ilmu itu akan pergi. Makanya kita semua harus ingat bahwa pembahasan takwa, istiqomah, iman yang benar ini adalah tanpa buah ibaratnya hanya seperti pohon yang indah. Tapi tidak ada buahnya. Apa gunanya keindahan ini kalau tidak ada buahnya? Makanya Imam Sufyan al Thawri rahimahullah taala pernah menyatakan tentang kemuliaan ilmu karena membuahkan takwa. Beliau berkata, "Innama yuta'allamul ilmu li'annahu yuttaqallahu bihi." min ajli dhalika fuddila ala ghairihi falaula dhalika lakana kasairil asya ilmu itu dipelajari karena dengan ilmu disadari oleh penuntut ilmu. Maksudnya, saya dan kita semua ketika belajar harus mengetahui target ini. Saya telah menuntut ilmu. Ketika saya pulang ke rumah, saya merenung apa faedah yang saya dapatkan dari pelajaran hari ini. penuntut ilmu itu dialah yang bisa meraih takwa kepada Allah dalam ayat yang kita kenal bersama Inna yakhsyallaha min ibadihi al ulama sesungguhnya yang takut kepada Allah di antara hamba-hambanya hanyalah orang-orang yang berilmu karena dengan ilmu mereka mengetahui cara mendekatkan diri kepada Allah yang benar ketika menafsirkan ayat ini Syekh Abdurrahman As-Sa'di dalam kitab tafsir beliau tafsir As-Sa'di berkata wa fihi dalilun ala fadilatil ilmi li'annahu da'in ila khasyatillah <clears throat> di dalam ayat ini terdapat dalil yang menunjukkan kemuliaan ilmu karena ilmu inilah yang mengajak memotivasi manusia untuk takut kepada Allah <clears throat> jadi bukan berbangga-banggaan dengan banyaknya pengetahuan atau wawasan karena ini bukan buah daripada ilmu Makanya oleh karena itulah ikhwan dan akhwat fiddin rahimakumullah ketika ada kajian yang di situ membahas manfaat ilmu, sebab-sebab yang menyempurnakan iman, cara mengambil manfaat daripada Bukankah ilmu itu adalah sarana? al dan tujuannya adalah amal, meraih takwa. Sarana itu akan bermanfaat, akan menjadi tinggi kalau tujuannya tercapai. Nah, disinilah sehubungan dengan masalah semangat kita menuntut ilmu ketika datang waktu dianjurkan apalagi diperintahkan dalam agama untuk beramal, harusnya kita semangat. Di sini bukti ilmu kita benar-benar bermanfaat. Karena ilmu yang bermanfaat itu melahirkan rasa takut di hati. Wujudnya adalah semangat dalam melakukan kebaikan. Tidak pernah kita dapati dalam al bersegera dan berlomba-lomba melakukan kebaikan. Makanya kemarin sewaktu kita baru melalui musim kebaikan yang paling besar dalam Islam, yaitu bulan Ramadan. Dengan 10 hari terakhir yang di situ ada malam Lailatul Qadar. Ini merupakan saat yang waktu itulah dinanti-nantikan oleh orang-orang yang soleh, orang-orang yang beriman, orang-orang yang berilmu untuk dia mempraktekkan ilmunya selama ini. ketiga, bukti seseorang itu punya ilmu yang benar, iman yang benar, rindunya dia dengan salsa seperti ini. Coba kita berkali-kali mengulangi dan aku mungkin sering berulang, ulang kali mendengarnya apa yang disampaikan Fadl yang mengatakan tentang sikap ulama atau orang-orang soleh yang terdahulu. Kanu yad'una Allah azza wa jalla sittata ashhurin ayyuballighuhum syahr Ramadan, thumma yad'unahu ba'da dhalika sittata ashhurin ayyataqabbala minhum. Dulunya para para ulama salah orang-orang yang soleh enam bulan sebelum datang bulan begitu saja. Allah musta'an ini kesalahan fatal. Bukan ini ciri ilmu yang bermanfaat. Sekarang kita berpikir apa yang tertinggal dari ibadah kita. Kita kan tahu orang-orang yang soleh itu punya bagian dari sholat malam. Bahkan disebutkan dalam Al-Quran, kanu qalilan minal laili ma yahja'un wa bil ashari hum yastaghfirun. Mereka adalah orang-orang yang sedikit tidurnya di malam hari. Dan di waktu sahur mereka mohon ampun kepada Allah. Punya sholat malam, doa-doa di akhir malam, sepertiga malam yang terakhir. Tata jafa junuhum anil madaji'i yad'una rabbahum khawfan wa tama'an wa mimma razaqnahum yunfikun. Lalu mereka jauh dari tempat tidurnya. Mereka selalu berdoa kepada Allah dalam keadaan takut dan berharap dan selalu menginfakkan dari sebagian rezeki yang kami anugerahkan kepada mereka. Orang yang soleh, Malamnya penuh dengan salat malam, doa kepada Allah siang hari mereka bersedekah, berbuat kebaikan. Jadi jangan disangka ahlu sunnah itu atau kajian sunnah itu pemahaman salat itu hanya mengajarkan ilmu terus tidak ada amalnya. Tidak pernah kita dapatkan dari biografinya ulama salaf orang-orang yang rajin apa ini dalam menuntut buka biografi siapa saja. Lihat Muhammad Ibn Siri dari kalangan tabi'in, Al-Hasan Al-Basri, Sa'id Ibn Musayyab, kemudian berikutnya dari kalangan tabi'in tabi'in juga seperti itu ya, sampai zamannya Imam Sufyan al thawri Imam Malik bin Anas, Syu'bah Ibn Hajjaj, berikutnya Imam Asy-Syafi'i, <clears throat> Yahya bin Sa'id Al-Qattan dan seterusnya, di bawahnya lagi Imam Ahmad, berikutnya lagi Imam Bukhari, Imam Muslim dan seterusnya. Atau perhatikan di biografi mereka, mereka rajin menuntut ilmu, kuat menghafalkan ilmu, tapi juga mereka adalah orang-orang yang kuat dalam beramal. Inilah ilmu yang bermanfaat. Oleh karena itu, ikhwan dan akhwat fiddin rahimakumullah, momen yang kemarin kita lalui bulan Ramadan ini adalah momen yang akan menjadi bukti rahmat Allah Kenapa sampai kita ketahui bersama Rasulullah SAW pernah mengakhirkan doanya malaikat Jibril tentang tiga golongan manusia. Salah satunya adalah Kalau Ramadan saja hamba ini tidak berubah, apakah di hari raya lain dia akan berubah? Tidak berubah juga. Kecil kemungkinan dia berubah. Di dia di situ pengampunan dimudahkan, motivasi kebaikan dilipat gandakan. Malaikat saja sampai menyeru, ya Allah, dia khairi akbir. Wahai orang yang menghadapi menghadapi kebaikan, hadapkan dirimu. Wahai bagi ya aksir. Wahai orang yang menginginkan keburukan, tinggalkan atau kurangi keburukan. Ini panggilan yang terus kapan dia akan tertarik? <coughs> Makanya Imam Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullah taala berkata, ketika komentar ada hadis ini, "Idza lam yuslihil abdu nafsahu fi Ramadan, famata yuslihuha?" Kalau seorang hamba tidak berusaha memperbaiki dirinya di bulan Ramadan, kapan dia akan memperbaiki dirinya? Coba kita lihat saat ini, kita lihat saat ini. Apa yang tertinggal dari bekas Ramadan saat ini untuk diri kita? Salat malam bacaan Al-Quran, puasa sunnah, zikir dan doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mana yang masih kita lakukan? Ramadan belum lama. Berapa hari berlalunya? Sudah berapa hari? Hah? Kita 13 hari, karena tanggal 13 Syawal ya. Baru tiga, baru, baru belum ada dua pekan. Apa gunanya kemarin kita melaksanakan sholat tarawih? kita mengerjakan puasa. Ya selalu kita dengarkan berulang-ulang kutiba alaikum siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Agar kalian menjadi orang yang bertakwa. Orang yang bertakwa itu beribadah kepada Allah sepanjang waktu sampai dia meninggal dunia. <clears throat> Makanya kita ketahui bersama Ramadan itu disyariatkan sebagai bulan yang penuh dengan kemuliaan, bukan supaya kita hanya beribadah di bulan itu, berakhir Ramadan selesai ibadahnya. Tidak ada ini justru antum ketahui dicela oleh sebagian ulama salaf. Seperti Imam siapa? Bishr Al-Hafi waktu ditanya orang-orang yang hanya rajin beribadah di bulan Ramadan setelah berakhir Ramadan ibadahnya berlalu. Apa kata beliau? Bitsal qawlu qawmun la ya'rifuna lillahi haqqan illa fi Ramadan. Mereka adalah seburuk-buruk orang. Seburuk-buruk kaum. Mereka tidak mengenal hak Allah kecuali di bulan Ramadan saja. Maksudnya apa beliau? Maksudnya Ramadan itu memang semangat kita berbuat kebaikan, tapi di situ kita latih diri kita untuk kebaikan itu menetap. Setelah Ramadan kita berjalan di muka bumi dengan selalu taat kepada Allah karena kita butuhkan rahmat Allah bukan cuma di bulan Ramadan. Di bulan-bulan berikutnya kita butuhkan rahmat Allah. Penjagaannya, istiqomah darinya supaya kita meninggal dunia mati di atas iman, mati di atas Islam dan sunnah. Istiqomah Inilah tujuan syariat Rasulullah. Salah seorang ulama salaf yang lainnya ketika ditanya, ya, ayyuhuma afdal, mana yang lebih afdal, Sya'ban atau Rajab, bulan Sya'ban atau bulan Rajab? Orang yang bertanya ini ingin tahu mana di antara bulan ini yang lebih besar keutamaannya. Karena tentu Ramadan paling besar keutamaannya. Sepuluh hari awal bulan Dzulhijjah jelas ini hari-hari yang amat paling dicintai oleh Allah. Dia ingin bertanya, kalau bulan yang lain Syaban atau Rajab? Apa jawaban ulama ini? Ulama ini mengatakan menjawab dengan lain. Tidak dijawab inti pertanyaan. Ulama ini mengatakan, "Kun rabbaniyan wa la takun sya'baniyan." Ini dikutip oleh Ibnu Rajab dalam bukunya yang tadi. Jadilah kamu seorang hamba Allah yang rabbani, beribadah kepada Allah di semua waktu. Jangan kamu menjadi sya'bani, hanya beribadah di bulan utama. Terus apa yang ingin kamu lakukan? Hanya ibadah di bulan Syaban. Nanti rojak tidak beribadah. Ini keliru. Makanya dia langsung jawab, kun robbaniya Kamu jadi hamba Allah yang robbani Selalu ingat dan mendekatkan diri kepada Allah semua orang bukan cuma di musim-musim tertentu. Jadi ini yang harusnya dibawa oleh seorang penuntut ilmu. cuma sekarang kita renungkan. Ramadan sebulan penuh Puasa itu indah dan nikmat. Buktinya, orang yang berpuasa dijadikan di antara keutamaan besarnya adalah dia bergembira ketika menyempurnakan puasanya. Iya kan? Walisaimi fa'atani yafrahuhuma. Hadis yang sangat terkenal riwayat Imam Muslim. Imam Bukhari dan Muslim bahkan. Orang yang berpuasa memiliki dua kegembiraan. Berarti orang yang berpuasa itu gembira, senang dengan puasanya. Yang pertama apa? Ketika berbuka puasa, fa'atun berbuka puasa, yakni dia menyempurnakan puasanya. Kenapa kita artikan ini menyempurnakan puasa karena dia telah menunaikan ibadah? Karena digantikan dengan kegembiraan yang kedua, yaitu apa? Farhatun inda liqa'i rabbih, gembira ketika berjumpa dengan Allah. Di mana berjumpanya? Tentu di di surga. Ketika dia membawa amal kebaikannya, dia mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Ini puasa. Demikian pula sholat. Sekarang kita lihat hikmahnya. Begitu selesai puasa Ramadan dengan sholat tarawihnya, dengan bacaan Al-Qur'annya, masuk bulan Syawal, bulan Syawal. Apakah ibadah-ibadah yang sejenis ada apa tidak di bulan Syawal? Adakah ibadah-ibadah yang sejenis puasa? Sholat malam, sholat lima waktu, bacaan Al-Quran di bulan Syawal. Ada apa tidak? Ada. Bahkan ada puasa syawal. Baru selesai Ramadan sudah ada puasa anjuran puasa syawal. Apa apa hikmah Allah mensyariatkan ibadah ini? Mungkin oleh sebagian orang yang tidak paham dia akan mengatakan seolah-olah kita ingin disiksa dengan ibadah. Baru selesai puasa Ramadan kita menahan lapar, haus di siang hari ada disyariatkan setelah Ramadan ada puasa Syawal. Bahkan Syawal digantikan dengan Ramadan. Ya, Rasulullah SAW dalam hadis riwayat Imam Muslim yang kita kenal bersama bersabda, "Man shoma Ramadan tsumma atba'ahu bi shaumi sittatin min Syawal, kana lahu kasaumi dahr." Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan, kemudian dia mengikutkannya dengan puasa enam hari di bulan Syawal, maka ini adalah seperti puasa setahun penuh. Sholat malam juga ada. Puasa Senin Kamis juga ada. Tiga hari setiap bulan juga ada. Berzikir membaca Al-Quran tetap dianjurkan. Kenapa? Ibadah itu tidak menjadikan orang muslim bosan. Bahkan dia semakin rindu karena ibadah itu mendekatkan kita kepada Allah. Siapa yang bosan ketika dekat dengan Allah? Ketika Rasulullah SAW kita ketahui bersama dalam hadis Sahih riwayat An-Nasai dan yang lain yang bersifat salat wa ju'ilat qurratu aini fi salat dijadikan kesejukan hatiku ketika aku menunaikan salat sehingga ibu Ibnu Qayyim Allah taala mengatakan tentang para ulama salafus saleh kanu yastarihuna fi salatihim mereka beristirahat dalam sholatnya gembira makanya tidak ingin buru-buru selesai nah ini makna iman seperti ini yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki untuk kita rasakan makanya ibadah setelah berakhir bulan Ramadan sebagai bukti bahwa kita tidak bosan untuk selalu beribadah dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah wujud halawatul iman, manisnya iman. Ladatul iman, keledatan iman, qaul iman, kenikmatan iman. Nah, oleh karena itulah bukti dari keberadaan Ibadah-ibadah ini yang menunjukkan bahwasanya keimanan itu terwujud dengan semangat beramal soleh. Dan bukti seseorang yang bisa meraih takwa di bulan Ramadan adalah dengan semangat dia melaksanakan ibadah-ibadah seperti yang dia biasa laksanakan di bulan Ramadan, terus dia pertahankan semasa atau sepanjang hidupnya. Makanya di dalam kitab yang saya sebutkan tadi Lataiful Ma'arif Imam Ibn Rajab al hambali rahimahullah taala mengambil kesimpulan atau istimbat dari hadis tentang puasa Syawal. Kenapa digantikan dengan Ramadan? Berarti ibadah puasa itu bekasnya akan terlihat sebagai bukti bahwa ibadah puasa kita di bulan Ramadan diterima dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya beliau membawakan ucapan ulama salaf setelah menjelaskan ciri-ciri orang yang puasanya diterima atau ibadahnya di bulan Ramadan diterima. Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullah taala berkata, beliau mengatakan <clears throat> Inna Allah azza wa jalla idza taqabbala amala 'abdin wa faqahu lil amali salih ba'dahu. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala ketika dia menerima amal ibadah seorang hamba, maka Allah akan memberikan taufik bagi hamba ini untuk semangat beramal soleh setelahnya. Subhanallah. Ciri-ciri amal yang diterima gampang dilihat. Apa bekas yang ada dari amal tersebut pada diri hamba tadi? Kalau Allah menerima amal Faman amila hasanatan thumma atba'aha fi hasanatin ba'daha kana dzalika dalilan ala qabulil hasanatil ula. Maka barang siapa yang mengerjakan satu kebaikan setelah itu dia semangat mengerjakan kebaikan itu setelahnya ini merupakan bukti bahwa kebaikannya yang pertama Tapi barang siapa yang mengerjakan satu kebaikan, setelah itu dia menyusulnya dengan keburukan atau kebaikannya berhenti, tidak diteruskan, maka itu merupakan bukti kebaikannya yang pertama tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Coba sekarang kita lihat diri kita. Saya katakan tadi. Anda sudah terlatih selama sebulan untuk bisa sholat malam. Paling tidak sebelas rakaat. Dan itu yang sesuai dengan sunnah Rasulullah SAW. Anda terlatih itu terbiasa puasa selama sebulan. Tentu bagi yang tidak punya udur. <coughs> yang kemudian Anda juga dan kita semua rasakan alhamdulillah setelah itu puasa ringan. Apalagi kalau kita renungkan hikmahnya. Hikmah utama Ingat hadis kursi riwayat Imam Muslim ketika Allah mengecualikan puasa illa siyam fa innahu li wa ana ajzi bihi yada'u ta'amahu wa syahwatahu min ajli kecuali puasa. Beda dengan amal yang lain. Beda dengan ibadah yang lain. Puasa itu untukku dan aku sendiri yang akan membalasnya kata Allah. Hambaku meninggalkan makan, minum dan syahwatnya karena aku. Sesuatu yang tadinya diperbolehkan kita tinggalkan karena Allah. Luar biasa. Di sini kita melatih menundukkan hawa nafsu di jalan Allah. Apa arti menundukkan hawa nafsu? Syarat masuk surga. Orang yang tidak menundukkan hawa nafsunya tidak mungkin masuk surga. Karena itu ciri-cirinya penghuni surga yang disebutkan dalam Al-Quran. Wa amma man khafa wa nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Adapun orang-orang yang takut dengan kebesaran Allah dan menahan nafsu dari memperturutkan keinginannya, maka sungguh Allah jadikan surga sebagai tempat kembali. Disinilah latihan terbesar yang kita dapatkan dalam puasa kita. Ibnu Qayyim rahimahullah taala mengukir ijma kesepakatan para ulama bahwa nafsu manusia adalah qati'ah, penghalang utama bagi manusia untuk meraih keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Coba kita lihat, puasa demikian aku hikmahnya. Hawa nafsu yang kita butuhkan untuk ditundukkan karena inilah tunggakan utama syaitan untuk banyak menyesatkan manusia. Alhamdulillah telah kita latih diri kita untuk terbiasa kita tundukkan selama ibadah puasa yang kita lakukan. Coba ya kebaikan-kebaikan seperti ini, apakah tidak ingin kita pertahankan? Tidak ingin kita terus tetapi apa gunanya kita menuntut ilmu selama ini kalau kemudian setelah berakhir Ramadan tidak ada yang berbekas dari sholat malam kita sampai sholat witir tidak ada. Memang kalau kita mengatakan kan tidak wajib hukumnya sholat malam betul. Tapi anda penuntut ilmu masih ingat kisahnya Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah taala ketika ada seorang penuntut ilmu nginap di rumahnya tidak asing bagian. Tidak Imam tidak pernah mewajibkan bahkan semua ulama tidak ada yang mengatakan wajib salat malam itu bagi umatnya Rasulullah SAW. Jadi bagi Rasulullah SAW karena ada dalilnya. Ketika ada seorang penuntut ilmu menginap di rumah Imam Ahmad, ya, kemudian beliau menyiapkan ember karena waktu itu tidak ada kamar mandi tersendiri. Maksudnya untuk berwudu dipakai di malam hari. Setelah bangun di pagi harinya Imam Ahmad melihat airnya tidak disentuh. Tidak disentuh. Apa kata beliau? Subhanallah. Maha suci Allah. Ma sami'na bi rajulin yatlubul hadith la yakunu lahu wirdun al lail. Wa fi riwayatin la yakumul lail. Aku tidak pernah mendengar kisahnya dari ulama ulama salaf atau para salafus saleh terdahulu. Seseorang penuntut ilmu hadis belajar sunnah tapi dia tidak sholat malam. Tidak pernah beliau dengar Imam Ahmad mewajibkan sholat malam? Tidak. Tapi anda penuntut ilmu yang mengaku mengikuti sunnah dan termasuk sunnah yang paling besar adalah sholat malam. Tentu setelah amal-amal yang wajib. Anda tidak perhatian sama sekali, tidak ada bekas yang Anda lakukan. Meskipun cuma salat witir tiga rakaat di malam hari Anda tidak lakukan juga, tidak pantas. Tidak pantas. Innama ahlul innama ahlul hadis man yastamilul hadis. Ini juga kata Imam Ahmad. Yang namanya ahlul hadis atau ahlus sunnah adalah orang yang mengamalkan sunnah. Makanya yang seperti ini perlu menjadi perhatian. Perlu kita latih diri kita. Sunnah Rasulullah SAW menjelaskan. Dan kita bisa amalkan karena kita sudah belajar ilmu. Contoh, ada orang yang mengeluhkan sampai sekarang dia masih mengeluh. Sulit bangun bangun malam. Kalau sudah tidur, meskipun tidurnya di awal awal malam, katanya kayak orang mati. Sulit dibangunkan. Biar ada bom meledak dia tidak bangun. Kita katakan kan ada sunnah. Kita katakan ada sunnah. Anda sholat witir dulu kemudian tidur supaya anda tidak dituliskan sebagai orang-orang yang lain di malam hari. Ini sunnah yang diajarkan oleh Rasul di antaranya untuk ketahui sahabat-sahabat seperti <clears throat> Abu Hurairah atau Abu Dhar Al-Ghifari radhiyallahu taala anhu. <clears throat> Ya, Rasulullah SAW mengajarkan kepada mereka wa antu qabla antana. Hendaknya kamu tidur, kamu witir sebelum kamu tidur. Ini bagi orang yang tidak bisa bangun di malam hari. Kalau dia bisa bangun di malam hari, maka itu lebih utama di sepertiga malam yang terakhir. Ij'alu akhir salatikum billaili witran kata Rasulullah SAW. Jadikanlah akhir salatmu di malam hari yaitu salat salat witir. Begitu caranya kita sikapi ibadah yang lain. Puasa juga begitu. Puasa dalam puasa yang terbaik sedikit yang bisa lakukan sehari puasa hari tidak. Senin Kamis masih juga orang belum bisa lakukan. Tapi ada puasa tiga hari setiap bulan. Lebih utama kalau dilaksanakan 13, atau 15 bulan Hijriah. Kalau tidak bisa, di hari apa saja, yang penting tiga hari. Itu pahalanya dilipat gandakan menjadi 10. Berarti seperti tiap bulan kita berpuasa penuh. Bacaan Al-Quran, berzikir. Sekali lagi ini adalah bahasanya penuntut ilmu. Anda yang sudah mengenal sunnah, bagaimana tata cara salatnya Rasulullah SAW, bagaimana puasanya Rasulullah SAW, bagaimana bacaan Al-Quran, bagaimana zikir. Ini semua pahalanya tentu sempurna bagi orang yang mengamalkannya sesuai dengan petunjuk yang diturunkan oleh Allah kepada Rasulullah SAW. Kenapa justru orang awam lebih semangat mengerjakannya dibandingkan kita? Padahal mereka tidak tahu sunnah dalam masalah ini atau sedikit di antara mereka yang tahu. Tidak ada. Rugi itu bukan miliknya sifatnya. Ya, Penuntut ilmu adalah orang yang selalu tampak dalam dirinya pengamalan terhadap sunnah. Ini yang kita baca dari para ulama salafus soleh. Antum tahu Imam Muhammad Ibnu Sirin dari kalangan tabi'in. Beliau ini kalau membantah ahlul bid'ah itu sangat keras. Bahkan dia mengatakan kalau meringankan hadis dari ahlul bid'ah langsung ditolak. Orang seperti ini kita bayangkan kerasnya bagaimana. Ternyata apa? Kerjaannya beliau adalah selalu berzikir sampai ketika salah seorang muridnya melihat dia di pasar, muridnya ini ingat kepada Allah. Bayangkan melihat orang di pasar, orang di pasar sedang berjualan. Harusnya kita ingat dunia, iya kan? Ingat uang, ingat barang-barang. atau masuk di mall, mau ingat allah? bagaimana caranya? Ya kita lihat semua perhiasan, semua pakaian, semua sesuatu yang menarik untuk kita beli. Ini Muhammad Ibn Sirin dilihat di pasar, orang yang lihat dia ingat kepada Allah. Kalau kita lihat orang di masjid wajar kita ingat Allah. Oh, ini di pasar tempatnya orang lain. Ya kata Abu Awan Al-Ashuri, itu Muhammad ibn Sirin fi suq wa ma ra'ahu ahadun illa dzakara Allah azza wa Aku pernah melihat Muhammad ibn Sirin di pasar, tidaklah seorang pun melihat dia kecuali dia akan ingat Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena di pasar dia tidak pernah lepas dari zikirnya, dari bacaan Al-Qur'annya, dari sholat sunnahnya. Inilah istimewanya ilmu salaf. Ilmu sunnah dipelajari karena itulah yang mewariskan kita untuk semangat beramal. Ya, sampai-sampai Al-Imam Al-Hasan Al-Basri <clears throat> pernah mengatakan kepada salah seorang muridnya, terima fakih, Kamu tahu apa sih orang fakih itu? Fakih ini istilah yang terdahulu dari para ulama, artinya orang yang paham agama. Kata beliau innamal faqihu az-zahidu fi dunya al-qasiru bi dinihi al-mudawwam al-mudawwam fi ta'ati rabbih. Orang yang paham agama itu adalah orang yang zuhud dalam kehidupan dunia. Mendalam ilmunya dan selalu menetapi ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ilmunya salah seperti ini. Ilmu yang bermanfaat karena yang mereka pelajari adalah cara beribadah yang sesuai dengan yang diridhoi dan dicintai oleh Allah. Dipraktekkan dengan sempurna oleh Nabi Muhammad SAW. Diikuti oleh para sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in. Kemudian al-muttabi'una lahum bi ihsan. Orang-orang yang mengikuti jalan mereka dengan baik, mengikuti mereka dalam ilmu dan amal. Sekarang kita bertanya, kalau kita mengaku mengikuti salaf, terus tidak terdapat pada diri kita semangat beramal seperti amalnya mereka. Apakah bisa dikatakan orang seperti itu? Orang seperti ini mengikuti mereka dengan baik? Atau semua tahu jawabannya. Jadi momen bulan Ramadan yang belum lama berakhir, bekas-bekasnya masih ada dalam diri kita. Ini yang harus kita bangkitkan. Ini yang harus kita <clears throat> lakukan. <clears throat> Antum kemarin salat <clears throat> apa puasa 30 hari, sholat malam bangun. Mungkin yang itikaf 10 hari terakhir ada juga yang sholat di akhir malam. Yang menurut pendapat yang terkuat ini lebih utama karena ada dalilnya dari sunnah Rasulullah saw dari pernyataan dia. Ala kulihat bangun tengah malam. Alhamdulillah tidak sakit juga kita. Mungkin kalau orang mengatakan sebagian dengan pemikiran yang pendek, orang yang puasa sudah tenaganya habis, kurang makannya, malamnya lagi digunakan untuk sholat malam capek. Ternyata alhamdulillah tidak tidak ada yang sakit atau sedikit yang sakit karena beribadah sebulan sebulan pun di bulan Ramadan. Bahkan hatinya semakin sehat, semakin kuat. Sekarang bekas-bekas ini kita harusnya hidupkan kembali. Ingat belum tentu kita bertemu dengan bulan Ramadan di tahun berikutnya. Maka selagi itu masih ada dan ingat doanya para ulama tadi berdoa kepada Allah terus supaya ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala selama bulan Ramadan. Ini masih bisa kita ucapkan saat ini. Oleh karena itulah, ma'asyiral ikhwah wal akhwat fid din Ini sebagai nasihat bagi kita semua. Ingat sekali lagi, ilmu yang bermanfaat itu yang membuahkan amalan soleh. Karena menuntut ilmu <clears throat> adalah jalan menuju surga. Dan penghuni surga adalah ciri-cirinya adalah orang-orang yang selalu disifati dengan ibadah-ibadah mereka selama di dunia yang dengan sebab ini mereka meraih keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itulah, ma'asyiral ikhwah wal akhwat fiddin rahimakumullah, selagi Ramadan belum begitu lama berlalu, masih ada kesempatan kita untuk bisa mengambil bekas-bekasnya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan bulan Ramadan sebagai titik tolak kebaikan bagi kita sehingga kita jadikan sebagai orang-orang yang bertakwa, mendapatkan pengampunan, kebebasan dari api neraka, mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala dan keberkahan yang sempurna di bulan itu. Yang kemudian setelah itu kita akan berjalan di muka bumi ini dalam keadaan selalu ya mengikuti petunjuk Allah Subhanahu wa taala dalam ilmu dan amal, mengerjakan amal-amal kebaikan dan meninggalkan keburukan-keburukan tentu dengan taufik dan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum. Ma'asyiral ikhwah wal akhwat fillah rahimakumullah. Demikianlah nasihat yang bisa saya sampaikan di kesempatan malam hari ini. Semoga bermanfaat dan menjadi sebab kebaikan bagi kita semua. Mohon maaf jika ada yang salah dan kurang berkenan. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menetapkan kita, memudahkan kita untuk mendapatkan ilmu yang bermanfaat yang mewariskan amalan soleh dan menjadikan kita istiqomah semua di atas Islam, iman dan sunnah Rasulullah SAW sampai kita menghadap Allah Subhanahu wa taala.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 Terus dendam sekarang kita banyak dendam Pak. Ini apa ya? Doanya kalau tidak mau didendam sebelum sebelum acaranya dendam Bagaimana menurut ajaran Rasulullah? Ya. Ya. Alhamdulillah Bapak belum tahu doanya, belum kena gendamnya. Syukur Bapak belum belum kena kan belum tahu doanya masalahnya. Ya, alhamdulillah. Itu penjagaan dari Allah. Ya. Gendam eh, ya kita ketahui <clears throat> yang seperti ini adalah merupakan bagian dari sihir yang tentu dengan bantuan syaitan maka secara asal kita ketahui syaitan dia tersembunyi dan tidak bisa mencelakakan orang-orang yang beriman. Kelebihannya dia cuma tersembunyi tidak terlihat itu saja. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innahu yarakum huwa wa waqabiluhu min haitsu la tarawun." Sesungguhnya dia bisa melihat kamu dan kelompoknya dari area kamu tidak bisa melihat. Itu saya kelebihannya. Adapun kalau menguasai manusia tidak bisa kecuali Allah yang mengikuti ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Innahu laisa lahu sultanun 'alal ladzina amanu wa 'ala rabbihim yatawakkalun, innama sultanuhu 'alal ladzina yatawallawnahu wal ladzina hum bihi musyrikun." Hanyalah kekuasaan. Sesungguhnya syaitan tidak punya kekuasaan terhadap orang-orang yang beriman dan bersandar kepada Allah, Jadi bertauhid dengan benar. Hanyalah kekuasaan syaitan itu bagi orang-orang yang berloyak mengikuti jalannya syaitan dan orang-orang yang menyekutukan Allah. Orang yang beriman tidak tahu dia dengan hal yang seperti itu. Ya, makanya yang paling utama berdoa kepada Allah dan berpegang teguh dengan tauhid, dengan iman. Kemudian amalkan petunjuk dalam syariat yang di situ merupakan perlindungan dari syaitan, dari sihir dan seterusnya. Seperti dikir-dikir pagi dan sore, termasuk juga zikir sebelum tidur misalnya ya zikir setelah selesai sholat sebelum tidur bangun tidur zikir masuk WC keluar WC masuk rumah keluar rumah karena ini menjauhkan kita dari syaitan apalagi misalnya perempuan di saat-saat dia datang bulan sehingga dia lalai jauh dari sholat karena dia bisa melaksanakan juga memperbanyak benteng diri benteng diri baginya dari dari tipu daya syaitan dari godaan syaitan ini dengan cara membaca hal-hal tersebut. Kalau kita ditinggal satu tempat, yang di suatu tempat tersebut misalnya kita khawatirkan ada gangguan dari jin-jin, kita baca zikir yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Aku berikan mati mati. min syarri Ya, aku berlindung kepada Allah dari <clears throat> keburukan makhluk-makhluk yang punya keburukan, syaitan dan seterusnya. Ini kata sebagian dari para ulama termasuk waktu kita tempati rumah baru misalnya atau kontrakan baru kita baca zikir Kata Rasulullah SAW, "Falam yadurruhu hatta yatahila min manzili Tidak ada sesuatu pun yang bisa mencelakakannya sampai dia meninggalkan tempat tersebut. Ini semua di petunjuk dalam sunnah Rasulullah SAW untuk menjaga kita. Nah, para kalau Meminta nasihatnya untuk teman-teman kita yang bermanfaat salaf ini karena banyak teman-teman saya yang dulunya membujuk hijrah ke sunnah sekarang sudah tidak bermanfaat kita lagi kata terpengaruh terhadap sebuah media sosial yang sekarang banyak akun-akun dari sosial yang memfitnah kita. Iya, Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui siapa yang pantas mendapatkan karunia darinya. Kalau aku mengatakan banyak, sebenarnya tidak banyak. Segelintir orang saja. tidak banyak. Yang terpengaruh dengan ini yang tidak mendengarkan nasihat Kalau dia sungguh-sungguh tidak akan tahu karena ilmu itu punya cahaya. Kata Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala "Inna 'alal haqqi Sesungguhnya di atas kebenaran itu ada cahaya, dikenal dengan hati yang benar. Orang yang punya iman akan kenal kebenaran karena kebenaran itu ada dalilnya, ada rujukannya dari pemahaman para ulama yang terdahulu. Kebenaran itu dijelaskan dalam kitab-kitab para ulama ahlu sehingga orang yang menyampaikannya insya Allah akan akan ketahuan bagi orang-orang yang ya punya <clears throat> pemahaman yang benar karena mengenal alam itu ada cahaya di atasnya. Nah, <clears throat> baik berikutnya Bagaimana menyikapi sahabat yang diingatkan untuk jangan mengambil ilmu dari sembarang ustaz tapi jawabannya diambil baiknya ditinggalkan buruknya. Kita katakan sama dia, ya, yang seperti ini kalau dia tahu mana yang baik mana yang buruk. Coba kita katakan sama dia, kalau dia orang yang sekolah, apakah ketika Anda sekolah atau Anda misalnya belajar dalam ilmu dunia, Anda mengatakan seperti tadi, ambil baiknya, tinggalkan yang buruk. Dalam ilmu dunia Anda teliti. Kalau yang yang bisa mengajarkan misalnya bidang ilmu tertentu, pasti Anda cari orang yang ahli di bidang tersebut. Kalau kita ingin berobat di dokter, kita cari dokter. Tidak semua orang yang mampu bisa praktik, kita datang ke tempat praktek. Kenapa tidak kita punya prinsip? Ah, sudah saya datang kepada siapa saja. Motor saya rusak, siapa sih yang boleh memperbaiki? Yang penting dia bisa memberikan kebaikan. Kan tidak, kita cari harus cari ahli. Kita katakan sama orang seperti ini. Anda mengetahui ilmu agama itu mesti ada ahlinya. Dari dulu para ulama salah mengatakan dinun dinul fardu amman ta'khuduna dinakum. Sesungguhnya ilmu agama ini adalah agama yang menentukan kebaikan iman. Maka lihatlah dari siapa kamu mengambilnya. Ini ucapan dari para ulama salaf. Nah, ketika Anda sudah mengetahui ini adalah orang yang benar berilmu, baru Anda pertimbangkan tadi. Anda ngaji dari sini, dari sini, dari sini, baru ambil yang baik, tinggalkan yang buruk. Kalau dari orang-orang yang jelas sudah tidak dikenal, tidak direkomendasikan, tidak dikenal punya pemahaman yang benar karena ahlu sunnah itu punya ciri-ciri kalau dia menyampaikan Al-Quran lihat mana tafsirannya jelas kita punya tafsir Ibnu Katsir, Ibnu Jarir Al-Tabari, ada Syekh Abdul Rahman di tafsir yang belakangan, yang mutakhir. Ada mungkinnya setiap kita percaya Al-Qur'an kita bawakan hadis Ibnu Qayyim berkata seperti ini, Ibnu Taimiyah berkata seperti ini, Ibnu Katsir menerangkan Bolehkah berperasaan ibadah-ibadah sunnah seperti ibadah wajib merasa berdosa, merasa kehilangan jika kehilangan waktu ibadah sunnah? Ini perbolehkan Para ulama salaf dulu seperti diterangkan dalam kitab Fatul Bari <clears throat> ya, nukilan dari Imam Abu Abbas Al-Qurtubi. <clears throat> Sewaktu beliau menjelaskan makna sabda Rasulullah SAW, "Faman raghiba sunnah sunnati falaysa minni." Barang siapa yang tidak suka dengan sunnahku, maka dia bukan golonganku. <clears throat> Ya. Imam Al-Qurtubi ini berkata, "Man dawama ala sunnah kana dzalika naqsan fi dini." Barang siapa yang terus terus menerus meninggalkan sunnah, ini menunjukkan cacat dalam agama. <clears throat> ya. Meninggal menunjukkan kekurangan dalam agama. Kalau ditinggalkan terus menerus tanpa alasan, kalau meremehkan lebih parah lagi, dirusak lagi agamanya. Terus beliau jelaskan, dulunya para ulama salaf dalam menyikapi amalan yang wajib dan sunnah itu karena pertimbangan mereka, sunnah atau eh, anjuran ataupun wajib sama-sama dicintai oleh Allah, mendekatkan diri kepada Allah. Para ulama kemudian dulu untuk membagi ini amal yang wajib, ini amalan yang sunnah, bukan supaya ini ditinggalkan, ini baru semangat tidak, tapi untuk masalah menentukan hukum kalau orang meninggalkannya. Tentu que como akan nggak waktu ngaji gini mempertahankan istiqomah luar biasa, tapi setelah sakit di rumah kok kelihatannya menurun. Bagaimana untuk mempertahankan istiqomah? Maturun, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, para kalau itu yang saya katakan tadi karena mungkin ya kebanyakan dari kita kurang murojaah sewaktu di rumah. Waktu di majelis ilmu dia semangat, ketika di rumah dia tahu banyak fitnah, harusnya dia ulangi pelajarannya. Karena semangatnya sewaktu menuntut ilmu itu akan pudar ketika dia pulang dia tidak mengulangi ilmunya. Kemudian yang saya katakan tadi, latihan-latihan kita menundukkan hawa nafsu itu kita akan lihat hasilnya sewaktu kita berada di rumah. Alhamdulillah. jadi kesimpulannya, Anda ketika menuntut ilmu, ketika sholat, perbaiki hubungan dengan Allah supaya Allah menolong kita di semua tempat, bukan cuma di waktu majelis ilmu. Di waktu kita di rumah Allah akan menolong kita kalau kita selalu ingat Allah dalam semua keadaan. Ya, Rasulullah SAW bersabda, "Ta'arraf ila Allah fi raha, ya'rifka fi syiddah." Kenalilah Allah ketika kamu dalam keadaan lapang supaya Allah mengenalimu atau menolongmu sewaktu kamu dalam keadaan susah, waktu dalam keadaan sempit. Di waktu-waktu seperti ini kita di rumah, kita perbanyak mendekatkan diri kepada Allah, perbanyak ciptakan suasana-suasana yang mengingatkan kita kepada Allah. Makanya Kenapa kita diperintahkan mendidik keluarga kita, anak istri kita, atau istri menasehati suaminya untuk taat kepada Allah? Supaya ketika ketika dia pulang di rumah, berjumpa dengan orang-orang yang bisa menyemangatkan dia untuk taat kepada Allah. <clears throat> Tapi kalau kita di rumah sendirian, orang-orang dekat dengan keluarga tidak kita nasihati, akhirnya kita bertahan sendirian, mereka menggoda kita dengan pintai, ya kita akan termakan. Begitu keadaannya. Kenapa kita diperintahkan untuk misalnya lingkungan kita jelek berhijau, cari lingkungan yang lebih baik. Ini disebutkan dalam sunnah Rasulullah SAW. Kenapa? Supaya kita jangan lebih sering bertemu dengan hal-hal yang melalaikan. Makanya ini sebenarnya kita mendakwai orang-orang di sekitar kita supaya kita banyak mendapatkan suasana-suasana yang mengingatkan kita seperti suasana waktu kita di pengajian. Tentu semua inti utamanya adalah selalu mohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, apakah ada larangan puasa di hari Sabtu? Apakah larangan itu termasuk puasa Syawal? Ini perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Banyak ulama yang menyebutkan larangan tersebut tidak berlaku bagi orang yang <coughs> tidak mengkhususkannya. Tetapi lafaz hadisnya itu berlaku untuk semua puasa selain yang wajib. Hadisnya hadis yang sahih riwayat Abu Dawud dan yang lainnya. Rasulullah SAW bersabda, "La tasumu yawma sabti illa fi ma alaikum." Janganlah kamu berpuasa di hari Sabtu kecuali yang diwajibkan bagimu. Pendapat yang dikuatkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah taala, beliau mengatakan bahwa ini berlaku untuk semua puasa sunnah. Adapun puasa Syawal kita tidak terlalu bingung kenapa? Waktunya panjang. Kalau seandainya ketemu hari Sabtu kita langkai supaya lepas dari perselisihan kan lebih bagus. Mungkin yang akan bermasalah nanti kalau puasa-puasa yang cuma satu hari bertepatan dengan hari Sabtu. Kalau Syawal alhamdulillah waktunya lama. Tinggalkan saja puasa hari Sabtu cari waktu yang lain alhamdulillah masih banyak waktu. Nah, Bagaimana cara membentengi syahwat ketika bekerja karena pekerjaan saya banyak ikhtilat wanita pekerjaan saya itu ojek online bagaimana hukumnya? Asalnya pekerjaan seperti ini jasa tidak terlarang. Cuman hindarkan hal-hal yang diharamkan. Antum mengetahui sendiri fitnah. Kalau tahu kita masih lemah jangan dekat-dekat dengan fitnah. Kalau Anda bisa <clears throat> bekerja di pekerjaan yang lain atau di pekerjaan tersebut tapi hindari fitnahnya maka itu adalah baik. Karena tidak ada yang mengharapkan pekerjaan seperti ini selama berusaha dijaga agar tidak melanggar batasan-batasan syariat. <clears throat> Adakah dalil keutamaan menikah di bulan Syawal? Tidak ada dalilnya. <laughs> yang menikah itu lebih cepat lebih lebih baik. Ya mungkin sekarang bulan Syawal banyak orang yang menikah. Ini kira-kira kira-kira tertentu mungkin berhubungan dengan tatoyur ya menganggap adanya keberuntungan tertentu di bulan ini untuk menikah ini tidak ada dari yang e, bersumber dari sunnah Rasulullah SAW tentangnya. Apabila telah sampai ilmu sunnah kepada kita namun kita lalai dalam mengamalkannya apakah hal tersebut termasuk dosa besar? Tergantung dari ilmu sunnah tersebut secara keseluruhan tentu kalau kita meninggalkannya melalaikannya dengan sengaja ini akan menjadikan kita luput dari hidayah harusnya kita berusaha mengamalkan <clears throat> sebagian dari ulama salaf dulu mereka itu ketika datang satu hadis tentang keutamaan dari sunnah Rasulullah SAW mereka bertekad bertekad untuk segera mengamalkannya sebelum matahari terbenam ada yang melakukan, ada yang melakukan demikian itu seperti dibawakan contoh-contohnya oleh Imam Khatib Al-Baghdadi dalam beberapa kitab beliau. Ala kita berusaha segera melaksanakannya agar hidayah itu selalu Allah Subhanahu wa taala tetapkan dalam diri kita. Bagaimana cara para salaf agar amalnya tetap istiqomah? Berdoa kepada Allah. Kemudian lakukan sebab-sebab, pelajari ilmu yang bermanfaat untuk memperbaiki iman karena iman itu rasanya manis. Halawatul iman, manisnya iman. Orang yang merasakan sesuatu manis, dia tidak akan tinggalkan. Makanya kunci istiqomah yang paling utama setelah pertolongan dari Allah adalah ketika seorang telah merasakan nikmatnya amal soleh. Sesuatu yang nikmat, apakah ada orang yang tinggalkan? Tidak ada. Orang selalu ingin melakukan. Ya, makanya itulah ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membenarkan pernyataan yang disebutkan dalam hadis Sahih riwayat Imam Bukhari tentang kenapa para sahabat tidak ada yang murtad meninggalkan agamanya padahal cobaan yang mereka rasakan di awal-awal perjuangan Islam sangat besar. Ya godaan-godaan bahkan siksaan-siksaan. Jawabannya adalah yang disebutkan dalam hadis ini yang benar oleh Rasulullah SAW. Kadzalikal iman hina tuhalitu basyashatuhul Memang demikian keadaannya iman ketika kemanisannya telah masuk ke dalam hati. Orang yang telah merasakan nikmat, semua akan kalah. Ini yang menjadikan mereka istiqomah dan selalu semangat dalam beramal sampai di akhir hayat. Ayamul bid, apakah boleh puasa terpisah atau harus langsung tiga hari? yang dikatakan ayamul bid itu ya hari tiga hari itu. Ayamul bid artinya hari-hari putih, yaitu hari-hari terang bulan. Tanggal 13, 14, 15. Ini puasa yang paling utama setiap bulan untuk tiga hari kita kerjakan di ayamul bid. Tiga hari ini. Tapi kalau terpisah, Bukan ayam rebit namanya, cuma karena dia tetap termasuk keutamaan berpuasa tiga hari setiap bulan. Jadi setiap bulan Hijriah itu dianjurkan puasa tiga hari. Yang paling utama di tiga hari dilaksanakan di waktu kapan? Ayamu bir tanggal 13, 14, 15. Nah, kalau tidak 13, 14, 15 ya yang lain juga bisa, tapi tidak keutamaan yang lebih utama yaitu melaksanakannya di ayam bir. Bagaimana bila kita sikap kita bila mengerjakan sunnah tapi ditentang oleh orang tua atau tidak diperbolehkan? Ya, aku harus nasihati mereka. Cara yang terbaik untuk menyadarkan orang adalah menyampaikan nasihat. Nasihat baik secara langsung atau kita berikan buku atau ceramah yang bisa didengarkannya karena Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW itu kalau dibacakan akan membuka hati orang-orang yang masih ada kebaikan pada diri. Antum sabar nasihati mereka, doakan dengan berbagai cara mudah-mudahan mereka akan menerima dan mengikuti kebenaran. Apakah saat mandi juga berwudu, setelah wudu boleh berdoa atau setelah keluar kamar mandi setelah mandi juga berdoa? Yang saya maksud adalah doa setelah wudu. Iya. Setelah kita mandi, maka dianjurkan kita kita berdoa seperti doa setelah selesai wudu ya ini setelah keluar rumah ini mandi junub ya atau mandi besar. Jadi seseorang ketika dia mandi yang di situ mengangkat hadas besar, mandi junub atau mandi bersih haid dan nifas bagi bagi perempuan. Ketika dia lihat niatkan langsung sekaligus dengan wudhu dan selama di waktu mandi dia tidak melakukan pembatal wudhu, maka sekaligus itu juga mengangkat hadas kecilnya. Dia boleh langsung sholat. Meskipun dalam mandinya dia tidak berwudu. Ya, ini mandi itu kan ya intinya adalah menyiram semua tubuh. Sampai pun misalnya orang masuk dalam kolam renang atau dalam laut, dia menyelam, dia niatkan sebelumnya untuk mandi junub, maka setelah dia bangun langsung sholat tanpa wudu sudah cukup karena dengan terangkatnya hadas besar sekaligus hadas kecil terangkat selama dia tidak melakukan pembatal wudu di tengah-tengah mandi. Beda kalau mandi yang tidak ada hadasnya mandi Jumat. Ketika orang dalam keadaan tidak junub, dia mandi Jumat. Ini mandi yang tidak ada hadas. Berarti kita harus wudhu. Baik di awal maupun di akhir. Karena tidak ada hadas besar, maka hadas kecil harus dilakukan wudhu untuk bisa mengangkat. Jadi aku harus bedakan antara mandi karena mandi ini semua sama, membasahi seluruh badan, tapi ada mandi yang di situ kita mengangkat hadas besar, ada yang yang tidak. Kalau yang diangkat hadas besar berarti sekaligus Wudhu juga akan terpenuhi pada mandi tersebut kalau diniatkan sekaligus wudhunya dan setelah itu dia tidak perlu lagi berwudhu. Makanya berwudhu sebelum kita mandi junub itu antum ketahui dianjurkan, tapi tidak wajib. Dan wudhu ini bukan mengangkat hadas karena kita belum terangkat hadas besarnya kan. Wudhu ini ibaratnya tidak mengangkat hadas sama cuma dianjurkan saja sebelum kita basuhi anggota yang lain kita basuh dulu anggota anggota wudhu kita. Jadi wudhu ini bukan wudhu untuk menjadikan kita boleh sholat Karena kalau misalnya kita berjuluk waktu kemudian kita berwudu tanpa kita mandi, apakah boleh sholat? Kan tidak. Hanya sekedar meringankan junub saja. Ya meringankan hadas tapi tidak mengangkatnya. Nah, para kalafir. Cukup ya. Kita akhiri kajian kita. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.